Saya sudah sepakat sama Yai Sapu Jagat, sama Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul untuk supaya Jogja ndak usah nagih kepada Indonesia. Wis kuwi dianggap sodakohmu. Termasuk UGM barangkali rasa anu, rasa kelingan nek kuwi jane dudu lemahmu. Kuwi mbiyen lemahe KI, Ya, stasiun ya, stasiun Tapi turutnya lah oke banget. Seluruhnya ini milik raja dulu Orano ana IMB. IMB kuwi kopi paste. Aji ah, sese dadi wong samin awake dhewe nang ngene carane. Lagi niki wis saka mbah-mbah biyen urip ning alas e. Moro-moro ana londo teko njur dipatoki njur dikei sertifikat njur ditagih pajek lan nek kula bayar pajek kan Gusti Allah. Wong iki khalifatullah, sudu khalifatul presiden. Kan gitu ya, bukan khalifatul gubernur jenderal Belanda kok. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi saya memahami dawuh itu tidak supaya Anda makar kepada Indonesia tidak, tetapi supaya Anda 90% konsentrasi kepada membangun kembali kerisnya Jogja Justru nanti Indonesia akan mendapat keuntungan jangka panjang kalau keris itu kita uri-uri. Ada 256 keraton di Indonesia tetapi yang faktual, yang de facto, de jure masih ada dan benar-benar bisa menjaga dirinya sampai hari ini hanyalah keraton Ngayu Jogarto Hati Ningrat. Nah Indonesia tidak peduli karena bikin pilar wesalah. Nek pilar itu harus satu konfigurasi, ojo ngomong glugu belara sepet lu kui kui siji nek glugu ya karo jati ya ngoten ta lah ngoten ta iki ora pilar iki UD 45 Undang-Undang Dasar 4 eh Undang-Undang 45 Pancasila apa iki piye ta iki papat cacahe kowe njur irungmu njur siletmu ae piye kui jadi pilar Indonesia ada lima teman-teman sekalian. Satu rakyat Indonesia itu pilar ibarat masjid nemak itu soko guru masjidnya itu rakyat Indonesia. Kalau Indonesia tidak mau dengan pilar ini, soko gurunya adalah rakyat Yogyakarta hati ningrat. Ya bahasa basinya ada empat kabupaten, satu kota Madya itu tidak apa-apa sodako kita tetap laksanakan Sodako nasional itu, tetapi kita harus punya konsep sendiri dalam hati kita. Soko gurune rakyat nomor dua adalah pedang, yaitu tentara rakyat Indonesia. Dari jenderal paling atas sampai Babinsa. Kalau Babinsa kamu bubarkan, kamu tidak punya alat-alat apalagi untuk melindungi negaramu. Kamu tidak tahu ada kapal-kapal asing mendarat di Laut Selatan. Terus menerus, Ora ketang babinsan ya ming, ming melongo. Ning lak ngerti nek ana bahaya lah ngoten nah. Ah gitu. Nomor tiga kaum bujangga, kaum intelektual, para cendekiawan. Jadi wong-wong pinter, mbuh saka pesantren, mbuh saka peguron, mbuh saka universitas, mbuh saka ngendian, pokoknya wong-wong pinter itu ketiga, pilar ketiga. Pilar keempat adalah adat budaya keraton dan kebudayaan secara keseluruhan itu pilar keempat jadi pilar ini sama pentingnya dengan tentara keraton ini sama pentingnya dengan tentara dan polri sama pentingnya dengan rakyat karena dia pilar yang keempat nah Gusti Yudho malam hari ini ingin menegaskan bahwa pilar keempat itu sambung dan puzzling menjadi satu ajur-ajur dengan pilar yang kelima yaitu agama agama dan spiritualitas Jadi lima ini harus seimbang. Polisi negaramu harus menerjemahkan keseimbangan antara lima ini. Anda tahu selama Indonesia ada, itu yang memimpin dulu adalah pilar kedua, kemudian pilar ketiga sampai hari ini. Toh, pilar keempat menjadi pariwisata. Kabudayan ki ming dinggo wong antik sing didelok-delok, oh kae mleding, oh kae joget, oh kae mengono tok. Tempat ini harus kita bangun sebagai tempat yang merupakan pusaka Ngayu Jogarta tempat ini. Bukan hanya tempat pariwisata. Orang menggudelok delok Tetapi pusaka. Nah, kalau ngomong pusaka, nanti kapan-kapan kita belajar bersama bahwa pusaka itu nek ngomong kalimat itu berasal dari aksara, tidak dari huruf. Kita sekarang hidup dalam peradaban huruf A B C D E B C D E F G H. Terus terus terus ngono Ah. A B C D. Jawa orang ono A B C D sing ono ho, no, wis dadi kui ho, wis dadi no, wis dadi co, wis dadi to wis dadi nanti sesuai dengan kan Kanjeng Sunan Kalijogo yang disitir oleh Gusti Yudo nanti akan kawin akan nikah aksara Jawa dengan aksara Al-Qur'an alif ba ta fa ora abatafa ya abatafa nggo ajar apa-apa ning aja njur rumangsamu kuwi ah ora kuwi alif kuwi ba dudu ba ba ro za kuwi Lan kui mulane Gusti Allah kui wis langsung gawe alif lam mim. kui ben kui iki ngerti nek kui dudu huruf kui aksara. Alif lam mim. Lha tadi tadi sak notasi. Nek alama. Ora penak-penak. gung traweh ning Ning ping sewelas berarti mencukup surat piro kuwi? Nek sewelas berarti wis oh, sewelas rakaat ya. Ya ming sewelas surat. Kuwi alif lamim alif lamro, alif lamimro, mim kaf ha yang sot sot nun kof toha yasin tak wis Waladhalin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Rodolin amin Bismillahirrahmanirrahim Kof Allahu Akbar Awes ah, Rasa ono TPK <laughs> Gendoy satu timam ya. <laughs> Nyun sewu sedaya Gusti Yudo sekeluarga semua bapak-bapak dari Dinas Kebudayaan DIY konco-konco seniman Kabueh, dulur-dulur dari sing alim-alim nganti gento-gento nah, langsung sing tak sopo langsung guyu berarti halal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gini saya akan mulai dari Saya ini bukan didawi tapi ada dawuh ke saya Dua yang kedua, saya sebut yang kedua dulu dari Gusti Yudo. Gusti Yudo dawuh kepada saya, cak pokoknya diuri-uri kaya piwelinge Kanjeng Sunan Kalijogo ayo gawe Islam sing Jawani, Jawa sing Islami, Catat ya. Dawuh pertama. Jadi ini nanti kita eksplorasi, artinya nek Islam ning Jawa ya dudu Islam sing ngarapi. Dadi nek kowe dadi pitik, kuwi Gusti Allah sing dawuh kowe dadi ya pitik, kowe aja njur ganti dadi manuk. Nek kowe dadi wong Yojo, nek kowe dadi wong Jawa, ya kuwi dawuhe Gusti Allah wajib hukume kowe nguri-uri dadi wong Jawa. Jadi nek wong Islame wong Jawa ya Islam sing Jawani, nek wong Jawane diparingi Islam ya Jawa sing Islami. Kita bukan orang yang kuat, kita orang yang ditipu-tipu, kita orang yang diapusi, kita orang yang dijajah dengan jenis penjajahan yang berubah-ubah dan berkembang dan sempurna dari penjajahan militer, teritorial sampai penjajahan nilai penjajahan kebudayaan, penjajahan pasar bebas, penjajahan macam-macam sampai kita mengalami sekarang yang namanya penjajahan regulasi. Jadi ini nanti caranya maling bukan ngambil duit, tetapi ngerubah aturan. Jadi itu namanya penjajahan regulasi. Ini nanti kita panjangkan kalau kira-kira kita memiliki kecerdasan bersama pada malam hari ini awake dhewe ora kuat neng. meskipun kita lemah kita tidak mau dirubah menjadi bukan diri kita kalau kita orang Jogja kita orang Jogja kalau kita punya ngarso dalam kita punya ngarso dalam dan nanti ngarso dalam diganti siapa ndak usah Bill Clinton ikut ngatur ya Gak usah ada kekuatan Amerika, kekuatan Israel, kekuatan Cino, kekuatan apa saja, ya. Kalau ngayo Jogarto, ngayo Jogarto. Itu kita uri-uri karena Gusti Yudo tadi dawuh juga kita ini khalifatullah fil Khususan Jogja khalifatullah ing bumi Mataram. Ini dawuh yang kedua, dawuh yang pertama dari seseorang disampaikan kepada saya seseorang yang sangat dipercaya oleh Ngarso dalam 10 dan orang yang menyampaikan ke saya juga saya sangat percaya. pesennya malam hari ini adalah konco-konco dulur-dulur penduduk warga negara Yogyakarta ayo bareng-bareng jogo Jogja. Dijogo sak kabehane. Yo ora sedikit mikil eh, sodakoh sedidik mikir pilpres lah masalah ning kuwi sodakoh nak nek ora ning nomor siji njogo yojo ngarsa dalem ngendiko seakan-akan Jogja adalah negaramu sendiri dan yang lain-lain kita sayangi ada negara Malaysia negara Brunei negara Indonesia semua kita sayangi tapi di dalam hati kita negara kita adalah Ngayu hati Hadiningrat Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya terjemahkan ke dalam musik, ini kita berkaca kepada keadaan sekarang. Wong urip kila ono telu. Alate siji piso. kui tinggu ngiris berambang nggo ya piso ki karo kancang-kancang ono bendu, ono berang, ono apa meneh Arit sapi piturute nggih. Nek arit tinggu ngarit suket nek pisau tinggu ngiris brambang nek nek pecok nggo ngedok kayu sapi turut pokoknya pisau dan teman-temannya itu urusan perekonomian kan gitu ning awake dhewe duwe pedang jolali pedang itu adalah kekuatan politik dan militer untuk melindungi kebutuhan perekonomian kita jadi pisau pedang Ngarso Dalem di kepatian itu memegang pedang. Tapi Ngarso Dalem di keraton dia memegang yang ketiga yaitu keris. Nah yang namanya nguri-uri Jogja adalah menghidupkan kembali, memahami kembali pusoko. Awai dewi Indonesia monggo harap orang nganggu keris rapopo ning Jogja tetep nganggu keris. Keris kuwi kabudayane, pamore, sepuane, nih. Wong urip nek rantai pusoko pusaka wedus wedhus wae. Pusoko itu ora kudu keris, pusoko itu misalnya bapakmu iki ora ketameng tukang becak kuwi pusakamu aja kok nyek, nggih mboten. Wewani nyek bapakku ora ketangke biyen yo main karo kaya aku. Neng nek bapakku dinyek kasro. Gitu ya. Itu namanya pusaka. Makanya kita punya cincin itu pusoko, kita punya gambar di rumah kita, kita pasang fotonya siapa. Di dalam hati kita ada siapa yang paling kita junjung. Mikul duur, mendem jeru. Itu semua kita bangun kembali, kita tumbuhkan kembali. Nyun sewu kalau kita belajar kepada tetangga kita negara Republik Indonesia, negara Indonesia itu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar berlangsung sampai empat kali dan tujuannya adalah menghilangkan kerisnya negara ini. Ini kalau ngomong tentang tata negara akan panjang, tapi prinsipnya adalah ini negara yang sedang kamu urusi dan menyedihkan atau menyenangkan hatimu itu sedang tidak bisa mengatasi masalah. Karena pasti akan muncul masalah dan masalah dan masalah lagi karena tidak punya keris. Seharusnya Jogja adalah kerisnya Republik Indonesia. Ojo lali, ne orang nganggu yojo ngarso dalam songo, Republik Indonesia urung karuan ngadek. Ngadeko negara Republik Indonesia Bung Karno raiso bayari menteri ini tuh raiso bayari DEDW. maka ngarso dalam kaping songo ngekei dua ton emas untuk gaji pemerintah pusat selama dua tahun. Saya sudah sepakat sama Yai Sapu Jagat, sama Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul untuk supaya Jogja ndak usah nagih kepada Indonesia. Wis kuwi dianggap sodakohmu. Termasuk UGM barangkali rasa anu, rasa kelingan nek kuwi jane dudu lemahmu kuwi lemai di Ki, Ya, stasiun ya, stasiun Tapi turutnya lah oke banget. Seluruhnya ini milik raja dulu. orang no IMB. IMB kui kopi paste. lagi ah, suwe-suwe dadi wong samin awake dhewe nang ngene carane. Lagi niki wis saka mbah-mbah biyen urip ning alas e. Moro-moro ana londo teko patoki njur dikai sertifikat njur ditagih pajeke lah nek kula bayar pajak kan Gusti Allah wong khalifatullah sudu khalifatul presiden kan gitu ya bukan khalifatul gubernur jenderal Belanda kok gitu ya teman-teman sekalian jadi saya memahami dawuh itu tidak supaya Anda makar kepada Indonesia tidak, tetapi supaya Anda 90% konsentrasi kepada membangun kembali kerisnya Jogja, justru nanti Indonesia akan mendapat keuntungan jangka panjang kalau keris itu kita uri-uri. Ada 256 keraton di Indonesia, tetapi yang faktual, yang de facto, de jure masih ada. Dan benar-benar bisa menjaga dirinya sampai hari ini hanyalah keraton Jogarto Hati Ningrat. Nah Indonesia tidak peduli karena kita bikin pilar wes salah. Nek pilar itu harus satu konfigurasi, ojo ngomong glugu belara sepet lu kui kui siji nek glugu ya karo jati ya ngoten ta lah ngoten ta iki ora pilar iki UD 45 Undang-Undang Dasar 4 eh Undang-Undang 45 Pancasila apa iki piye ta iki Ono papat cacahe kowe, njur irungmu, njur silitmu. piye kuwi? Jadi pilar Indonesia ada lima teman-teman sekalian. Satu rakyat Indonesia itu pilar ibarat masjid lemak itu soko guru masjidnya itu rakyat Indonesia. Kalau Indonesia tidak mau dengan pilar ini, soko gurunya adalah rakyat Yogyakarta Hati Ningrat. Ya bahasa basinya ada empat kabupaten satu kota Madia itu tidak apa-apa Sotako. kita tetap laksanakan Sotako nasional itu tetapi kita harus punya konsep sendiri dalam hati kita Soko gurune rakyat nomor dua adalah pedang, yaitu tentara rakyat Indonesia. Dari jenderal paling atas sampai Babinsa. Kalau Babinsa kamu bubarkan, kamu tidak punya alat-alat apalagi untuk melindungi negaramu. Kamu tidak tahu ada kapal-kapal asing mendarat di Laut Selatan terus menerus ora ketang babinsan yo ming, ming melongo ning lak ngerti nek ana bahaya lah ngoten nah gitu nomor tiga kaum pujangga kaum intelektual para cendekiawan jadi wong-wong pinter mbuh saka pesantren mbuh saka peguron mbuh saka universitas mbuh saka ngendian pokoke wong-wong pinter itu ketiga pilar ketiga pilar keempat adalah adat budaya keraton dan kebudayaan secara keseluruhan itu pilar keempat jadi pilar ini sama pentingnya dengan tentara keraton ini sama pentingnya dengan tentara dan polri sama pentingnya dengan rakyat karena dia pilar yang keempat Nah Gusti Yudho malam hari ini ingin menegaskan bahwa pilar keempat itu sambung dan puzzling menjadi satu ajur-ajur dengan pilar yang kelima yaitu agama, agama dan spiritualitas. Jadi lima ini harus seimbang. Polisi negaramu harus menerjemahkan keseimbangan antara lima ini. Anda tahu selama Indonesia ada, itu yang memimpin dulu adalah pilar kedua, kemudian pilar ketiga sampai hari ini. Tok, pilar keempat menjadi pariwisata. Kabudayan ki meng dinggo wong antik sing didelok-delok, oh kae meleding, oh kae joget, oh kae mengono Tempat ini harus kita bangun sebagai tempat yang merupakan pusaka Ngayu Jogarta tempat ini. Bukan hanya tempat pariwisata. Orang menggu delok Tetapi pusaka. Nah, kalau ngomong pusaka, nanti kapan-kapan kita belajar bersama bahwa pusaka itu nek ngomong kalimat itu berasal dari aksara, tidak dari huruf. Kita sekarang hidup dalam peradaban huruf A B C D E B C D E F G H. Terus terus terus ngono Ah. A B C D. Jawa orang orang A B C D sing ono ho, no, wis dadi kuwi ho, wis dadi no, wis dadi co, wis dadi to wis dadi nanti sesuai dengan dawonya Kanjeng Sunan Kalijogo yang disitir oleh Gusti Yudo nanti akan kawin akan nikah aksara Jawa dengan aksara Al-Qur'an alif ba ta fa ora abatafa ya abatafa gua ajar apa poning ning rumah samu kui kuwi ah ora kui alif kui ba tutup ba ba ro za kui lah nek kuwi mulane Gusti Allah kuwi wis langsung gawe alif lam mim. Kuwi ben kowe iki ngerti nek kuwi dudu huruf kuwi aksara. Alif lam mim. terus tadi dadi dadi sak notasi. Nek alama ora penak-penak. gung traweh ming Ming ping sewelas berarti ming cukup surat piro kuwi? Nek sewelas berarti oh sewelas rekaat ya. Ya ming sewelas surat. Kui alif lamim alif lamro alif lamimro ro kaf ha yang sot sot nun kof toha yasin tak wis Waladhalin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Rodolin amin Bismillahirrahmanirrahim Kof Allah Akbar awes, ah, Rasa ono TPK Gendoy satu timam Ngaten nggih. Oke. Yuk kita bangun kembali kesadaran kita mengenai pusaka. Dan ini tidak ada dalam kebudayaan modern. Orang modern tidak mengerti pusaka. Kalau mereka punya ake itu bukan pusaka kehidupan. Pusaka itu bukan klenik. Pusaka itu yang nomor satu pusaka maha pusaka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kundi pusaka menenek selawatan ini berarti pusakamu kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dirubah jenenge si dewa kue nesu. Nek syahadat Muhammadur Rasulullah. Ojo njur dirubah. Oh, pusaka e. Nek luk pitu ya luk pitu. Ojo njur di modifikasi nek Ramadan poso bulan Ramadan ya ora, ora ya bulan Ramadan ora ora njur mergo pilpres posone ditunda setak seminggu eh, setah, apa sesasi ora itu, Karena bareng sama tahun ajaran baru ya toh. Terus Idul Fitrinya diajukan kan, berdasarkan sidang isbat ya gitu. <laughs> Eden nggih. Jadi kita mesti punya skala prioritas. Kita tidak menyuruh orang di dunia seperti kita. Enggak. Kalau kamu sapi, sapilah. Kalau kamu kerbau, kerbaulah. Hiduplah dengan habitat kerbaumu. Tapi kami semut. Kami ini semut, ireng. oh jadi dikongkon anak-anak sapi. Semut ora iso dibelah. Terus apa sih gelem belah semut? Pekok jenenge. Nengko kowe ora laki semut. Orang iso berantas semut, orang iso ke semut, orang iso jajah semut. Kowe modar dewe nek kowe wani-wani jajah. Semut e karo gajah menang gitu. ya toh? <laughs> Soeharto gelem mudhun mergo Tak merambat rene nang njur. Iya, mudun dhek asik. Akeh macan e. Gitu. Lah kok semut ireng anak-anak sapi lho piye semut kok mana sapi piye iki semut kok mana sapi ya niki tafsir rada ngawur ning muga-muga bener sapi iki ketoke gedhe ning penggawean iki ming telu siji diperbudak dikelui dicocok irunge ditaleni gulune kongkon nyingkal kon garu kon narik gerobak itulah bangsa Indonesia dengan pasar bebas dan peraturan dan perubahan-perubahan regulasi kalian disapikan dan bukan banteng ketaton kuiwe korane koran sop buntut yang ditolak isi saka sapi ku mung buntute. Ya ana ono sapi liwat kedok buntute. gitu Orang peduli sirahe, orang peduli kejopo inul liwat kedok bokonge. kan gitu. Imam liwat kedok suarane tok. Melbu swarga, sak Zainule melbu swarga suarane tok. wongnya antri kayak kok ten mriki, ah swara kula dhisik ten swarga. Pekerjaan pertama sapi diperbudak. Dan terjemahkan ini di dalam struktur politik nasional maupun internasional. Kalian diperbudak. Dan sekarang sempurna perbudakannya. Kita rayakan keterbudakan bangsamu sekarang ini. Alhamdulillah. Sip. diar guys ya saya. Ya. ya. Nomor loro. Sapi ki penggaweane ini diperes nih Freeport, Newmont, pasir besi, gitu. Diperes susune. Apa do penake sing meres yo penak, sing diperes yo penak, ya. Awas kan? wis. Dadi capres nang ndi ngintil terus. Lho kok ngintil lah ben diperes susu ku ngaten. Jur anak kula takon ide kok iso susu diperes kuwi piye ta susune sapi diperes kuwi ora kuwi biyen ana wong apa jenenge apa ngingu sapi akhirnya saking senenge karo sapi lali ora rapi-rapi ngono jenenge Imam fatali ya no jeneng sumam wis kowe mlebu swarga mah suatu hari lah kandeng eh ya, suatu hari dilus-lus sapine njur tekan susune lho kok penak lho kok cerut <laughs> ah Akhirnya ke curut curut curut curut curut curut curut curut curut. lu kok iso sak botol? lu kok iso sak ember? Lagi iso didol. Nah, sesuai ada mulai ada ide kapitalisasi susu sapi. Itu asal usulnya ngono kuwi mbiyen. Ngono ceritane. Tak indik kayak oh diperes kayak. Jur sapi lagi malah orang nesu malah. Ya ngono malahan. lagi <laughs> bangsa Indonesia diperes susumu malah seneng gue saya gile lek. Hé. Piye kowe iki apenak. Ah, oh. <laughs> nomor loro, nomor telu apa penggawaane sapi? Nek wis ora iso nyingkal, wis ra kuat narik gerobak, susune ra metu di belah. Nah, wis aku ucapkan selamat kepada seluruhnya ya. Oke teman-teman sekalian yuk kita mulai nguri-uri. Tepuk tangan untuk Yogyakarta hati ningrat. Jangan lupa, tidak ada kebencian yang boleh muncul dari Jogja kepada siapapun saja. Tidak ada kebencian. Kita punya ajaran-ajaran melebihi semua filosofi-filosofi yang pernah kita kenal. Wong Jawa kuwi nek menang tanpa ngasorake. Ki urung menang wis ngasorake. Wis menang isih terus ngasorake. Yogyakarta tidak seperti itu. Kalau Anda terlibat di dalam ngasorake, menghina orang, kebencian beredar di seluruh media sosial. Sehingga saya mending dituduh katek sehingga tidak punya akun Twitter dan Facebook. Soalnya aku raiso ngetik. Angel gue, aku nih WS karo sirait dos. Betina tekan Samsung selamu dengan. Nengat aku. Ning tak hack gue kapan-kapan. Itu ya teman-teman sekalian. Nah, kita mulai dari situ. Banyak sekali ajaran-ajaran Jawa. Saya bukan Jawa sentris. Lu kok Jawa sentris? Terakhir, supaya kesadarannya jelas. Gusti Yudo itu orang mana? Kalau ditanya, oh saya orang Indonesia. Si, si Indonesia mana? Indonesia Jogja, ngerti Bahkan nek, nek detail Indonesia Jawa, Jawa Yojo, ngoten to? Siji karo Indonesia Jawa Solo, eh, Indonesia Jawa Bluro, Indonesia Jawa Mojokerto. Selama ini teman-teman sekalian kita punya cara berpikir kebudayaan dan eksistensi kebangsaan yang menurut saya tidak matang dan mungkin keliru. Karena kalau kita ditanya orang sekarang kan Udah nggak ada orang Jawa yang ada orang Indonesia motor gue, orang Indonesia kira ono. E. Indonesia ki wong gue bendino nggawe kata-kata Indonesia iso kok. Bahasa Inggris angger kok kayak I shen tadi sing nulis wis bahasa Indonesia. Ya toh. Tausiah biar ra no sepuluh tahun yang lalu tahu ya urung tahu krungu gue gue sing mulai ono ustad neng TV ku ono tausiah jadi ini nanti ada tausiah dari Cak Nun tausiah ki wasiat wong ngarep mati jadi wong nek ngongkon aku ngkai tausiah ki janjane ki mengarep merogram aku Nek mau idho hasanah sing gawe Gustur kuwi mergo tak todong. Jadi ceritanya singkat kata ada diskusi di pesantren tambak beras Jombang dibubarkan oleh tentara dan polisi di zaman menjelang jatuhnya Pak Harto yang ngisi adalah Gus Dur, Ibu Megawati dan Cak Nur Kholis Majid dan saya ketika Cak Nur pidato polisi datang, tentara datang gerbek, ansornya Allahu Akbar mau melawan bansurnya mau melawan tak pencoloti sik sik sik aku njaluk telung menit komandannya tak seret metu jenengan napa dikengken napa ningken bubar kengge Ingin keluar terkait dan panggung jenengan bacakan surat pembubaran terhadap acara ini. Is konco-konco banser tenang sih neng gini. pokoknya aku tak rundingan karo sih. sih. Wis tentara tentarane sing anak buah tak kongkon nang web. Terus ini tak jak munggah podium. Sudah, sudah sampean umumkan bahwa acara yang dibubarkan. Wis Cak Nur turun, diumumkan sesuai ini, ini berdasarkan keputusan ini, ini acara seminar ini dibubarkan. Oke. Saudara tolong tunggu tiga menit saya mau mengantar Bapak Komandan ini untuk bersama anak buahnya sudah kita siapkan minuman dan makanan di bawah pohon sana. Wes tak ono Pak sampai nanti kemeriki, nikon jero mesti ribut kalau beres sisik. Akhir aku mlebu meneh, saudara-saudara acara sudah dibubarkan. Maka marilah kita bikin acara yang baru. Terus aku bengok, Gus. Nek mang seminar Gus Saya sing anyar acarane nopo nggih Gus? Terus Gus Dur karo ngantuk bengok. Mau idho hasanah, Cak. Oh sip. Saudara-saudara, marilah kita mulai acara mau idho hasanah pada siang hari ini. Dan pembicara pertama saya persilakan Bapak Dr. Nurholis Majid untuk maju ke the podium. Tepuk tangan semua tepuk tangan Nur pidato meneh. <laughs> Eh, Rasa konflik horizontal tenang baik. Gitu loh, wes tentarane ya wes beres, wong ya ora setuju dibubarke mesti kongkon komandane kok. Gitu loh. Udah beres ah, sejak itu ada mau itu hasanah saiki ganti tausiah iki sedelet meneh, ayo kira-kira dinteni Arab-Arab ganti apa meneh iki. Apa? Padha karo anggere ana menteri pendidikan anyar kuwi ana berdasarkan apa? Berbasis apa? Kurikulum berbasis kompetensi. Aku ini lagi kurungu rong tahun ke, setelah dicetuskan aku lagi kurungu apa tau? kui Lagi harap sinau saya wis ganti. Kurikulum berbasis karakter. wos aku dikon pidato nang dindi tak dolek karakter. jebel sing tak sing dimaksud karakter ora kaya sing tak Nah, saya ini lagi bingung karakter piye maksudnya. Karakter maksudnya berbasis moral nek karepe ternyata. Terus ganti-ganti terus. Nah moga-moga ini engko menteri anyar moga-moga Ono kurikulum baru berbasis gento. <laughs> Oke, jadi teman-teman sekalian, usul saya adalah siapakah engkau? Kalau memang Indonesia masih mau sama kita, kita sebut diri kita, aku orang Indonesia Jogja. Jadi ikatan keindonesiaan oke okay, tetap kita jaga sepanjang kalian berbuat baik sama kita dan kita juga berbuat sama, baik sama kalian. Kita orang Indonesia Jogja. Nek Pak Muzamil kae wong Indonesia Madura. Madura. Masih ngaku wong Solo. Ada orang Indonesia Banjarnegara. Ada orang Indonesia Bugis, ada orang Indonesia Batak dan seterusnya. Tetapi Indonesianya adalah perikatannya, nasionalismenya, tapi hakikat kebudayaan dan gennya zatnya, takdirnya adalah Jawa. Jadi Jawa tidak masa silam, Jawa bukan sesuatu yang kita tinggalkan. Jawa adalah masa depan kita bersama-sama. Gitu. Apa seluruh binatang disuruh jadi satu binatang, mentang-mentang sekarang kebun binatang, terus pitik ya kebun. Sapa kowe kowe wong kebun binatang kabeh. Ora, nek pitik tetep pitik. Gitu loh. Pedus tetap pedus dan tidak apa-apa. Pedus si rapopo, jadi pedus rapopo, jadi apa rapopo, asu ora Aku gelem kok dadekke asu. Upama Gusti Allah, "Nun, saiki kowe mbangane kakean cangkem jadi dadi asu wae." Gue ulun malah bentino bebas aku. Kuwi kon. Wis ah, nenengke. Wes, upama Gusti Allah ki rada nakal sithik ngene ya, njur aku dadekke asu iki mesti do gelem kabeh, ya. Jadi ini kita menjalankan amanatnya ngarso dalam sama Gusti Yudo kita jaga Jogja Islamnya kita jawakan Jawanya kita Islamkan Jogjanya tidak kita ingkari meskipun kita boleh mengadakan perjanjian keindonesiaan tapi Jogjanya tetap adalah eksistensi dasar kita dan itu takdirnya Tuhan Tuhan yang mentakdirkan kita Kecuali pendatang kayak saya, aslinya bukan Jogja, tapi kan saya sudah 40 tahun lebih. Wah, ini mesti nyolong lambi kubian. Oh, asrama pitulah aku tahu eh. Arab tes UGM Bali jam telu esok sinau ning Gerjen Bali ming sarungan kaosan kowe tekan omahe entek kabeh dintekno maling sak klambine sak celanane seanduk wabeh waben ning gari jaket kok pasus kae Ama ah, so aku arep tes uga emang jaket pasus. Kuwi dientek kowe tau aku langsung iki gitu ya ini. Oh Omah entek kabeh ning kos-kosan entek bagian maling nih niku wae melayu. Wah, dengan penuh heroisme aku lari. Sarap, akhirnya nang dia melayu nih ya. Lagu ngubernang di, akhirnya nguyu dewe. Oh alah, aku nduwe dugaan iki sing nyolong iki. Nek kok aku melayu rene mau piye ceritane iki, Mang? Ah, oke okay, wong ngono kuwi melayu rono bali rene bali rene bareng wis kalah melu rene wis <laughs> eh, ngono sih. Eh. jadi wong Indonesia ra duwe keris duwene pisau dapur itu ya bismillah jaluk gundul pacul sih. nadane bareng-bareng gundul pacul sudah ngerti semua pesennya harus dipastikan oleh Yogyakarta bahwa wakule rakyat Yogyakarta. Syukur kita juga pesan kepada wakulnya, bakulnya rakyat Indonesia. Bakul itu adalah lambang kesejahteraan bukan hanya ekonomi tapi juga kesejahteraan budaya, kesejahteraan hak politik, kesejahteraan demokrasi, kesejahteraan spiritual, kesejahteraan akidah, kesejahteraan akhlak, kesejahteraan apapun saja digambarkan oleh wakul jadi sekarang kita harus memastikan bahwa wakul ini tidak dijual-jual lagi seperti dulu ke Temasek, Singapura, dijual ke sini, ke sini, ke sini. Ini harus diantarkan ke rakyat untuk supaya rakyat mendapatkan kesejahteraan yang sekomplit-komplitnya. Kula suwun sedaya mugo mugo, orang limbang wakule nggih. Nek nek upamane engko sok-sok yang wakule limpang kan segone tadi sak Latar kalau njur diapake segone kuwi didodoli ah gampang mulane cepet-cepet dadi opitik. Dadi kuwi nek ana wakul nglimbang kuwi gari melu notol kan ngoten niku wong Jawa kok Wong Jawa iki serasa diapusi, ketoke kapusan sedelet sesuk atenti tenono kowe. Wong Jawa diapusi, Gusti Allah kaget to. Kaget. Itu. Kanjeng Nabi Muhammad itu untungnya di ning Arab kan tugasnya, ning Jawa kuwi mesti ngelundase. Lo ini telanan mas. Jadi jangan jangan menyangka bisa menjajah orang Jawa. Orang Jawa juga tidak ingin pernah menjajah kok. Kita itu ingin mangku, gitu. Mulane hamengku buwono, mangku bumi. Sapi turu kene senengane mangku. Mulane Mbak Novianiku bendina penggaweane tak pangku wong. Ten, jadi Halo Ma. Mama. Mama Gedang. Gusti Yudo tadi kan pesen Islam sing Jawani, Jawa sing Islami. Nek dulur-dulur saka Merapi pesen Jawa nih, kudu tetap digawa, wong kuwi ya wong Jawa, terus di Garap Barat orang apa kita sama orang barat tidak masalah, itu saudara kita semua, tapi diruat. Gitu loh. Yang Jawa-Jawalah, yang barat Baralan ndak apa-apa, tapi bersatu di dalam kemanusiaan, bersatu di dalam kearifan dan tidak ada kebencian satu sama lain. Kritik boleh, tapi tidak kebencian. Nah, makanya ini juga gundul pacul ini harus diterjemahkan dengan aransemen agak barat juga tidak apa-apa tapi kudu baratnya kudu gelem melu kenduran Jawa gitu ya gitu ya ngono